Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-42 yaitu uh, masih dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dha'il Kitab was Sunnah. Sekarang kita melangkah kepada bagian kelima yaitu zakat perhiasan. Muallim menyebutkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan dan disewakan. Juga perhiasan yang diharamkan seperti seorang laki-laki memakai cincin emas atau seorang wanita mengenakan perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan atau dalam perhiasannya ada bentuk hewan. Jelas ya? Jadi para ulama sepakat Eh, perhiasan juga memiliki eh, zakat yang harus kita tunaikan. Baik perhiasan tersebut yang diharamkan bagi laki-laki seperti emas, dilarang bagi kita untuk memakainya dari kalangan laki-laki. Kemudian adapun perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah, untuk peminjaman, maka pendapat yang sahih dari dua pendapat kalangan ulama adalah wajibnya zakat padanya Hal tersebut berdasarkan alasan berikut, jelas. Eh, alasannya adalah keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan juga perak. Keumuman dalilnya baik untuk perhiasan ataupun tidak perhiasan. Karena dalilnya umum. Jadi wajib kita mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ashab as-sunan ashab as-sunan seperti al-imam at-tirmidhi abu daud wal-nasai wa ibn majah ya itu disebut dengan ashab as-sunan dari amar bin suaib dari bapaknya dan juga dari kakeknya anna mra'atan atat ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maha wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidatani min dhahab faqala atu'addina zakata hadha qalat la qala ayasurruki an yusawwirakillah bihima siwarain min nar fakhala'athuma wa alqad alqathuma ila nabi sallallahu alaihi wasallam artinya bahwa seorang wanita datang kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya Sedangkan di tangan anak perempuannya terdapat dua gelang emas uh, yang besar dari emas ya, dua gelang besar dari emas. Maka beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu menunaikan zakat gelang ini? Kemudian perempuan tadi menjawab tidak. Beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu senang bila Allah dengan sebab keduanya maksudnya gelang tadi memakaikan gelang untukmu dengan dua gelang dari api neraka maka wanita tersebut melepaskan keduanya dan memberikannya keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ya hadis ini adalah dalil dalam tema masalah ini dan ia memiliki hadis pendukung penguat dalam as-sahih dan juga lainnya uh, di sini jelas kita lihat ya anak perempuan tadi memakai gelang untuk perhiasan Namun Rasulullah bertanya kepada ibunya, apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Ibunya mengatakan tidak. Jadi intinya adalah jika emas atau perak tersebut baik kita gunakan untuk perhiasan ataupun untuk dipinjam orang lain umpamanya itu tetap wajib kita keluarkan zakatnya selama syarat-syaratnya mencukupi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, alasan yang ketiga, pendapat yang mewajibkan zakat perhiasan ini lebih hati-hati, jelas, ahwat, lebih hati-hati dan lebih membebaskan tanggungan berdasarkan sabda Nabi saw, alaihi wasallam, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribu." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jelas. Untuk sekedar sifat hati-hati kita maka kita wajibkanlah zakat bagi mereka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat tentang zakat perhiasan. Eh, perhiasan dari emas dan perak ya. Kalau yang lain tidak kita bahas. Karena yang dua ini yang memang eh, ditentukan oleh syariat. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang keenam, kita percepat karena waktu kita yang sangat singkat. Zakat harta perdagangan atau urud at-tijarah. Ini terkenal dengan istilah urud at-tijarah. Kata al-urud adalah jamak dari ardun, bahasa Arab ya, atau aradun, yaitu sesuatu yang disiapkan oleh seseorang. Eh, yang disiapkan oleh seorang muslim untuk diperdagangkan dari jenis barang apapun yang jelas urud tijaro apa saja yang kita jual itu itulah disebut dengan urud tijaro ia adalah jenis harta zakat yang paling umum dan paling luas cakupannya karena tidak ditentukan Ah, jadi apa saja yang kita jual itu itu semua dianggap jenis zakat untuk urud, urud at-tijarah yaitu zakat harta perdagangan dinamakan demikian al-urud suatu yang tampak sebentar karena ia tidak tetap ya tampak sebentar dan ia tidak tetap ah, kadang barang itu hanya sekedap kemudian dibeli orang atau kadang dia lama belum dibeli beli orang ya Karena ia tidak tetap, akan tetapi ia tampak kemudian hilang. Tampak kemudian hilang. Karena sesungguhnya pedagang itu tidak menginginkan zat barang itu sendiri, akan tetapi keuntungannya dalam bentuk emas atau perak. Jelas ya? Zakat pada harta perdagangan itu wajib berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat urud tijaro itu wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa fi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum artinya dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta yang mereka tunaikan maksudnya kita tunaikan dari harta kita itu ada yang harus kita sedekahkan atau kita zakatkan kepada fakir miskin dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhal ladina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Surah Al-Baqarah ayat 267. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Artinya Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Uh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan bahwa barang perdagangan adalah harta. Barang perdagangan adalah harta. Dan setiap apa yang kita jual itu adalah harta kita. Namun ada syarat wajib zakat pada barang e, perdagangan. Syarat yang pertama adalah proses memilikinya harus dengan jalan perbuatannya sendiri seperti membeli dan menerima hadiah sehingga proses warisan dan yang semisalnya dari sesuatu yang didapatkan secara paksa tanpa usahanya tidak masuk dalam kategori hal tersebut. Jelas. Syarat yang pertama, proses memilikinya harus dengan yang diperbolehkan menurut syariat, yaitu baik dengan membelinya sendiri atau dihadiahkan orang lain kepada dia kemudian dijualnya. Uh, namun jika diambil itu dengan cara yang tidak dibenarkan syariat seperti mencuri atau diambil paksa, dirampas dari orang lain, maka ini tidak masuk dari har dari harta uh, urun tijarah tadi. Kemudian yang kedua, tujuan memilikinya harus dengan niat berdagang. Jadi ketika kita memiliki barang tersebut kita beli di situ saja tidak cukup. Kita harus meniatkan memang barang yang kita beli itu untuk kepentingan berjual beli. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nilainya harus mencapai nisab. Nilai uh, eh, urud tijarah itu harus mencapai nisab. Di samping lima syarat yang disebutkan di awal zakat. Jelas ya? Uh, ini adalah tambahan dari eh, syarat yang disebutkan di awal tadi seperti muslim ya muslim Islam maksudnya dan juga merdeka dan juga mencapai nisab lalu bila sudah berputar satu tahun satu haul ya satu tahun maka harta perdagangan diperkirakan nilainya dengan menggunakan standar emas ataupun perak bila nilainya telah mencapai nisab maka wajib zakat besar dua setengah persen. Maksudnya apa? Jika sudah mencapai nisab emas ataupun perak, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5 persen. Nah, kita kembalikan kepada nisab emas dan juga perak tadi kita kembalikan ke harganya. Harganya saat ini umpamanya. Satu gram emas berapa? Kemudian kita lihat dari urudut tijaroh kita tersebut. Apakah sudah mencapai atau atau belum? dalam penetapan nilai barang dagangan harga saat barang itu dibeli tidak dijadikan patokan karena nilainya berubah-ubah baik naik atau turun akan tetapi yang dijadikan pertimbangan adalah nilai barang saat haul sempurna nilai barang saat haul sempurna nah, ha, jadi ini pendapat muallif di sini e, muallif menyebutkan e, penilaian barang tersebut bukan di awal e, namun dihitung ketika haul sudah sempurna di penghujung tahun umpamanya. Maka dilihatlah nilai barang saat itu. Apakah mencapai nisab emas atau tidak mencapai ataupun mencapai nisab e, perak ataupun tidak tercapai. Jadi penghitungannya adalah harganya sesuai dengan nisab emas. Umpamanya barang jualan kita itu semua umpamanya yang ada di kedai kita itu sudah mencapai uh, dengan harga emas umpamanya 85 eh, gram. Kita anggaplah 85 gram emas itu harganya adalah eh, uh, 85 juta umumnya. Dan barang dagangan kita itu sudah uh, mencapai 85 juta. Maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah secara singkat tentang zakat harta perdagangan atau urud at-tijarah. Kemudian kita melangkah sedikit kepada zakat hasil bumi. Kita melangkah kepada bab ketiga, zakat hasil bumi. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Untuk mempersingkat waktu, kita melangkah terus kepada bagian pertama, kapan wajib zakat hasil bumi? Dan juga apa dalilnya? Dalil tentang wajibnya zakat hasil bumi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Asyahid atau yang sesuai dengan yang materi kita ini adalah di akhir ini dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Di sini jelas bahwasanya zakat hasil bumi itu juga wajib kita keluarkan. Zakat pada biji-bijian wajib dikeluarkan saat ia mengeras dan kulitnya telah menjadi terkelupas. Sementara untuk buah-buahan wajib dikeluarkan eh, zakatnya saat terlihat tanda masaknya di mana ia sudah menjadi buah yang baik dan bisa dimakan dan tidak disyaratkan haul bagi buah-buahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa atu haqqahu yauma hasadi artinya dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya di sini jelas ya pada zakat biji-bijian itu wajib dikeluarkan saat ia mengeras dan kulitnya telah menjadi terkelupas biji-bijian banyak umpamanya kacang-kacangan. Intinya adalah zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah dipanen. Dan ketika sudah dipanen dan mencapai nisab. nah, Umpamanya 900 kilogram. Saya katakan tadi 900 kilogram. Maka dia sudah mencapai nisabnya. Maka wajib zakat pada setiap biji-bijian dan juga buah-buahan yang menjadi makanan pokok, simar, yang ditakar dan disimpan seperti gandum, jawawut, jagung, padi, kurma, dan kismis. Sementara zakat tidak wajib pada buah-buahan fawakih dan juga sayur mayur. Ini pendapat muallim ya tentang hal ini. Eh, dan tentunya kita pun eh, berpendapat seperti ini. Yang dizakati itu adalah hal-hal yang kita sebutkan pada uh, tadi yang kita sebutkan yaitu seperti gandum, jawawut, jagung, padi, kurma dan kismis. Maksudnya uh, bahan makanan pokok yang biasa ditakar dan juga disimpan. Namun jika tidak makanan pokok yang tidak ditakar dan juga biasanya tidak disimpan, maka tidak dikeluarkan zakatnya seperti uh, fawakih, buah-buahan umpamanya dan juga sayur mayur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkannya zakat pada yang ditakar atau makil ya dalam bahasa Arab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan patokan wasak atau beban, beban angkut ya, wasak istilah dalam bahasa Arab uh, yaitu pikulan unta. Sedangkan diwajibkannya zakat pada yang disimpan uh, muddakhar karena adanya makna yang sesuai dengan dengan untuk diwajibkan zakat padanya. Berdasarkan hal ini, maka biji-bijian dan juga buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan, maka tidak wajib zakat padanya. Ini mualim memperjelas ya. Maka diwajibkannya zakat pada yang ditakar, yang makil, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan patokan wasak, biasanya beban angkut padanya. Namun di sini disebutkan Eh, sedangkan diwajibkannya zakat pada yang disimpan atau muddakhar dalam bahasa Arab karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkan zakat padanya. Berdasarkan hal ini, maka biji-bijian dan juga buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan, maka tidak wajib zakat padanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, jadi intinya eh, biji-bijian yang bisa ditakar ataupun Eh, bahan pokok atau makanan pokok yang bisa disimpanlah yang wajib di dizakati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai uh, ringkasan bagi kita adalah uh, zakat perhiasan, pendapat yang paling kuat adalah uh, diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya seperti sudah mencapai nisab. Kemudian zakat harta perdagangan atau urut tijarah adalah uh, memiliki cakupan yang lebih luas yaitu mencakup segala sesuatu yang kita jual tersebut. Jika di akhir tahun telah sempurna satu tahun umpamanya kita jualan, kita lihat semua hitungan barang kita tersebut apakah mencapai nisab emas atau perak. Jika sampai maka kita keluarkan zakatnya. Kemudian uh, zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi juga diwajibkan kepada kita. Namun pendapat yang lebih kuat di sini adalah yang wajib kita keluarkan adalah uh, biji-bijian dan juga buah-buahan yang menjadi bahan makanan pokok yang bisa ditakar dan juga disimpan seperti gandum, jawawut, jagung, padi, kurma dan juga kismis. Adapun dengan fawakih yang lain, buah-buahan yang lain dan juga sayur mayur yang lain itu tidak diwajibkan bagi kita zakatnya. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat saya sampaikan jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan jika itu salah itu berasal dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis saya tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh